Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih yaitu fikih salat dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala. Pertanyaan selanjutnya adalah di nomor 189 orang yang mengakhirkan sholat subuh sehingga keluarlah keluar dari waktunya bagaimanakah hukumnya orang eh, orang-orang yang menunda sholat subuh sehingga sampai atau sampai eh, waktu sholat subuh berakhir Maka jika mereka meyakini bolehnya hal tersebut, fa inna hadza kufrun billah. Maka ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa yang meyakini bolehnya mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya tanpa udur, maka dia kafir karena menyelisih Quran, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Adapun jika dia tidak berpandangan bolehnya hal tersebut, artinya dia meyakini kalau dia bermaksiat kepada Allah dikarenakan menunda-nunda sholat, lakin ghalabathu nafsuhu akan tapi dia kalah oleh jiwanya sendiri ghalabu an-naum dia kalah <clears throat> oleh keinginan untuk tidur maka wajib baginya bertobat pada Allah Azza wa Jalla menghentikan amakana yaf'aluhu apa yang dia lakukan dan sesungguhnya pintu tobat itu terbuka sampai-sampai untuk orang kafir yang paling kafir karena Allah berfirman kul ya ibadi katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri yaitu yang memperbanyak maksiat janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah sehingga Allah mengampuni ad-dunuba jami'an semua dosa yaitu bagi siapa saja yang manakala pelakunya bertobat inna al rahim sehingga dia maha pengampun lagi maha penyayang dan menjadi kewajiban orang yang mengetahui mereka yang menunda-nunda sholat sampai waktunya berakhir wajib untuk memberikan nasihat dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Fa'intabu maka jika mereka bertobat itulah dia, yang diharapkan. Jika dia jika dia tidak bertobat maka dia berkewajiban untuk menyampaikan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini. Tujuannya supaya gugurlah kewajiban orang tersebut yaitu orang yang tahu. Dan supaya pihak-pihak yang terkait bisa memberikan takdib hukuman terhadap orang ini dan orang-orang yang semisal dengannya wallahul muafiq. Kemudian eh, poin selanjutnya ada seorang laki-laki di eh, khotbah melamar di anak perempuan seseorang tatkala dia tatkala dia uh, walinya bertanya tentangnya bertanya-tanya tentangnya artinya tanyanya kepada orang lain tanya-tanya cari informasi kepada orang lain anhu tentang si pelamar bukan bertanya kepada si pelamar namun bertanya kepada orang lain. Faidahu ternyata si pelamar tadi adalah orang yang tidak sholat. Wa ajaba al-mas'ulu anhu dan pihak ketiga yang ditanyai memberikan respon. Semoga Allah memberikan hidayah padanya. Fahal yuzawiju hada Apakah si wali laki-laki ini boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki semisal ini? Ya, maka ini nanti jawabannya panjang lebar tentang hukum orang yang tarik salah meninggalkan salat. Maka jika lelaki pelamar itu tidak sholat berjamaah, maka dia adalah orang yang fasik, bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin bahasanya sholat berjamaah min afdalil ibadat, termasuk ibadah yang paling utama. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di jilid 23 dari Majmu' Fatawa mengatakan ittafaqal ulama'u para ulama sepakat bahasanya salat berjamaah min auqadil ibadat termasuk ibadah yang paling utama ketaatan yang paling mulia dan syiar Islam yang paling agung Intaha sekian perkataan beliau rahimallah akan tapi kefasikan ini, ya, tidaklah mengeluarkannya dari Islam, maka tetap boleh dia menikahi wanita muslimah. Akan tetapi lelaki yang lain yang istiqomah ya, aladin di atas agama dan akhlak yang baik tentu lebih utama untuk dijadikan menantu dibandingkan orang yang <clears throat> <coughs> tidak mau sholat berjamaah. Meskipun wa ingkanu, meskipun mereka ya, ini lebih sedikit hartanya hak wahasaban dan kemuliaan keluarganya. Kemaja afil hadis bagaimana terdapat dalam hadis Ida'atakum atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Jika datang kepada kalian laki yang hendak melamar anak gadis kalian dan kalian para wali ridha dengan agama dan akhlaknya. Fangkihuhu maka nikahkanlah dia. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ingka fihi meskipun ada padanya sejumlah kekurangan. Nabi katakan jika datang kepada kalian lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya. Maka nikahkanlah dia. Demikian Nabi katakan sampai tiga kali. Akhojahu tirmidhi. Diatkan oleh at-tirmidhi. Eh, catatan penting berkenaan dengan hadis ini uh, hadis ini diperselisihkan ulama uh, antara yang menilainya hasan dan Ta'if. Di hadis ini dinilai hasan oleh Al Albani, dinilai Ta'if oleh Mustafa Al Adawi. Demikian juga uh, kemudian seandainya uh, uh, berangkat dari pendapat ulama yang menilainya hadisnya adalah hadis yang kuat, maka fa'angkihuhu, maka nikahkanlah dia dan terimalah lamarannya, maka perintah di sini bukalah perintah wajib. Boleh saja seorang wanita tidak menerima lamaran seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya karena merasa karena Eh, pertimbangan-pertimbangan yang lain boleh jadi kok terlalu jelek rupanya atau yang lain bukan sebuah keharusan untuk menerima lamarannya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melamar sepupunya Ummu Hani dan Ummu Hani menolak dan tidak menerima lamaran Nabi dan tidak ada lelaki yang lebih soleh dibandingkan sang Nabi yang mulia Ali salatu wassalam. Maka perintah untuk menerima lamaran dalam hal ini bukanlah sebuah keharusan. Dan pelajaran yang lain yang penting dari hadis ini uh, bahasanya seringkali agama itu terpisah dengan akhlak. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan taradauna dinahu wa khuluqahu. Ya, disambung dengan wawu kaidah nahwu mengatakan al atfu tufidu al mughayyarata. Ya, ataf itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Khuluq berarti berbeda dengan din. Uh, <clears throat> Maka seringkali ya, agama, kualitas agama dan akhlak itu berbeda, terpisah. Meskipun pada dasarnya idealnya menyatu sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya, bahasanya orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya itu paling bagus akhlaknya. Maka imannya bagus, akhlaknya bagus. Eh, namun realita menunjukkan terkadang dua hal ini berbeda. Ada orang yang agamanya bagus, ya, ya, agamanya bagus artinya pengenalan dia tentang agama bagus, namun akhlaknya jelek. Ya. Iya. namun akhlaknya buruk. Maka yang Nabi perintahkan untuk mendapatkan prioritas iya, diterima lamarannya adalah orang yang menyatukan di antara dua hal agama yang bagus dan akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji, tutur kata yang baik, amanah, ya, Eh, kemudian disiplin bayar utang dan yang lainnya. Waktu sabak eh, kemudian kita kembali ke buku. waktu apa fi sahihain terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selain keduanya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita dinikahi karena empat hal karena hartanya, karena hasapnya, yaitu kemuliaan nenek moyangnya, kemuliaan keluarga besarnya, darah biru yang dia miliki, wali jamaliha atau karena cantiknya, atau karena kualitas agamanya. Ya, tentu ketika disebut din di sini bersendirian, maka akhlak bagian dari din. Yeah. Maka din di sini bukan hanya sekedar wawasan tentang agama, namun adalah al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Fatfar bidatiddin, pilihlah yang bagus agamanya. Taribat yadaka, jika tidak maka akan berdebulah dua tanganmu. yang dimaksud dengan berdebu dua tanganmu, artinya adalah fakir. Ye, ya, maka taribat yadaka maknanya jika engkau tidak memilih yang bagus agamanya, wanita yang baik agamanya, maka engkau akan sengsara. Engkau akan sengsara. Ye. Ya. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam dua hadis ini terdapat dalil Anau yang bari bahasanya sepatutnya aulal arrat tujuan yang paling utama untuk diperhatikan dan mendapatkan perhatian adalah dua hal ad-din wal khuluq agama ya, pengetahuan tentang agama wal khuluq dan akhlak minarajuli wal mar'ati baik untuk laki-laki ataupun perempuan dan yang layak bagi wali yang takut kepada Allah dan memperhatikan mas'uliyah tanggung jawabnya untuk perhatian dan perhatian dengan arahan yang telah diberikan oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia yaitu wali akan diminta pertanggungjawaban tentang itu semua pada hari kiamat nanti. Kalau Allah Ta'ala wa yamayunadihim dan pada hari Allah akan berseru kepada mereka fayaku lantas Allah berfirman apa jawaban yang telah kalian berikan kepada para rasul demikian juga firman Allah taala sungguh kami akan tanyai orang-orang yang ursila ilaihim orang yang dikirim rasul sebagaimana sungguh kami akan menanyai para utusan dan sungguh akan kami sampaikan kepada mereka dengan ilmu berdasarkan pengetahuan dan kami tidaklah gaibin ya, tidaklah pergi tidaklah gaib dari mereka artinya kami selalu mengawasi adapun jika lelaki pelamar itu tidak sholat abadan sama sekali baik sholat baik sholat berjamaah ataupun sholat sendirian di rumah Fahadha kafiron maka kata beliau maka ini adalah lelaki yang kafir keluar dari Islam wajib diminta untuk bertobat jika dia bertobat dan sholat Allah akan menerima tobatnya jika tobatnya adalah tobat yang nasuh tobat yang murni dan ikhlas karena Allah jika dia tidak mau bertobat maka dia dijatuhi hukuman mati dengan status orang kafir dan murtad dimakamkan di luar pekuburan kaum muslimin tanpa dimandikan tanpa dikafani, tanpa disolatkan dengan solat jenazah. Dan dalil tentang kekafirannya adalah berbagai nas, dalil dari kitabullah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dari ayat Al-Quran firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ Maka datanglah setelah mereka khalfun generasi yang jelek. Maka khalfun kalau lamnya disukun generasi yang jelek, khalafun kalau lamnya di fathah generasi yang baik. Ada usolata wa taba'u syahawat yang mereka ini menelantarkan sholat. Kenapa? wata'ba syahawat karena sibuk mengikuti dan memuaskan keinginan. Fasawfa yalqawna ghaya, maka mereka akan mendapatkan ghaya satu lembah di neraka curang di neraka illa man taba wa amana kecuali orang yang bertobat dan beriman. Ya, sisi pendalilannya kecuali orang yang bertobat dan beriman, maka ini dalil bahasanya menelantarkan sholat karena mengikuti dan memperturutkan keinginan bukalah orang yang beriman. Demikian juga firman Allah Ta'ala, jika mereka bertobat menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fiddin, saudaramu dalam agama. Atau bat ayat yang ke-11. Maka ini dalil bahasanya persaudaraan karena agama, la takunu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Menegakkan sholat dan membayar zakat. Ya. Jika demikian maka berarti orang yang tidak bayar zakat berarti kafir. jika demikian wajul istidlalnya, sisi pendalanya demikian, ya, maka berarti orang yang tidak bayar zakat juga kafir. Ya, demikian alasan ulama yang tidak uh, menolak pendalilan dengan ayat ini. Maka jawaban beliau kalimat selanjutnya akan tapi hadis menunjukkan bahasanya orang yang tidak bayar zakat tidak kafir jika dia mengakui wajibnya bayar zakat akan tapi pelit untuk mengeluarkan zakat. Ya, maka ini ditakses oleh hadis. Fabakiat maka tetaplah menegakkan sholat sebagai syarat adanya persaudaraan karena iman. Wahada tadi maka ini mengharuskan Bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran yang hilang bersamanya persaudaraan karena iman. Maka orang yang meninggalkan sholat itu kafir bukan hanya fasik atau kekafiran kecil. Yang disebut juga dengan kufron duna kufrin. Karena kefasikan dan kekafiran kecil yang nama lainnya adalah kufur tuna kufri tidaklah mengeluarkan pelakunya dari lingkaran persaudaraan iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk mendamaikan dua kelompok yang berperang dari kalangan orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwa. Hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Maka damaikalah di antara dua saudaramu maka dua kelompok yang berperang tidaklah keluar minta irotil ukhuwah tidaklah keluar dari lingkaran persaudaraan karena iman. Padahal memerangi orang yang beriman bagian dari kekafiran sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih diatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Nabi bersabda sibabul muslimi fusukun mencaci seorang muslim menjelek-jelekkannya mengumpatnya adalah kefasikan yeah maka mencaci maki seorang muslim ya, mengucapkan sumpah serapah kepada seorang muslim boleh jadi dengan nyebut nama minuman, bajikur atau nama profesi profesi yang lain nah, ya, profesi apa uh, peternak atau peternak bebek sontoloyo ataukah uh, supir gobak sapi atau yang lainnya adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufron dan memerangi orang yang beriman adalah kekafiran. Adapun dalil hadis bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Semisal sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam batas pembeda antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka hadis sini dalil bahasanya tidak sholat adalah kekafiran dan hadis sini dalil tidak sholat adalah kemusyrikan. Dikatakan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Buraidah ibn Husayyib, beliau mengatakan aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ahdu eh, pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarokaha ay faman tarokas solata fakot kafara. Nanti hadis ini jadikan dalil oleh Syekh Muthaimin bahasanya orang yang kafir karena tidak sholat adalah orang yang meninggalkan semua sholat. Bukan orang yang meninggalkan sebagian sholat tanpa yang lain. Sisi pendalilannya, faman tarokaha ay faman tarokas solata kembali kepada tadi ah, al-ahdu di bainana wa bainam as-salatu. Alif lamnya kemudian dimaknai jinsiyah yufidul umum. Kemudian faman tarokaha eh, faman tarokas salata. Siapa yang meninggalkan semua solat, bukan hanya bolong-bolong, namun sama sekali tidak solat. Fakat kafara itulah yang kafir. Diatkan oleh Al-Khomsah. Khomsah itu berarti empat kitab sunan ditambah Ahmad. Kemudian dari Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu, mereka para sahabat berbaikat kepada Nabi untuk tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya. Illa kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian memiliki tentang masalah tersebut hujah dari Allah. Dan makna hadis janganlah kalian janganlah merebut dari penguasa kekuasaan yang Allah berikan padanya kecuali jika penguasa tersebut kafir yang nyata memiliki kafir yang nyata menurut mereka aing dan mereka memiliki tentangnya dalil dari Allah. Maka jika ada faham tentang hal ini, maka lihatlah hadis yang diatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radhiallahu anha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satakunu akan ada umara sejumlah amir, sejumlah penguasa, fata'rifuna arifuna watungkirun. Fata'rifuna arifuna watungkirun artinya sebagian perbuatannya kalian nilai ma'ruf dan sebagian perbuatannya kalian nilai mungkar. Ya. Maka ada dari perbuatan Umar tersebut perbuatan yang ma'ruf ada juga perbuatan yang mungkar. Faman arfa bari'a siapa yang me meyakini dan mengetahui bahasanya kemungkaran adalah kemungkaran maka dia bersih. Redaksi yang lain faman kariha siapa yang membenci kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Fakot bari'a maka dia telah bersih, itu bebas dari dosa. Ya, maka di sini dalil menunjukkan wajibnya membenci e, dan menyadari kemungkaran yang dilakukan oleh kemungkaran, e, kemungkaran yang dilakukan oleh kemungka, oleh penguasa sebagai kemungkaran. Tidak boleh dibela-bela, ya, tidak boleh ditutup-tutupi dan dibela-bela. Ini kemungkaran kalau rakyat jelata yang melakukannya, kalau penguasa maka boleh-boleh saja, tidak boleh. Ya, syarat orang itu ber, eh, eh, bersih dari dosa manakala dia arafa. Ya, meyakini bahasanya kemungkaran adalah kemungkaran dan kariha benci membenci kemungkaran tersebut siapakah siapapun pelakunya baik rakyat jelata ataupun penguasa Waman angkara salima. Siapa yang mengingkari maka dia selamat. Yeah. Yang tidak boleh ketika penguasa melakukan kezaliman, demikian juga kemungkaran, man wa taba'a. Siapa yang ridho, setuju, sepakat, wataba'a, bahkan mengikuti dan membela. Yeah. Maka ini yang tidak boleh setuju kejelekan itu sebagai kebaikan, ya, dianggap satu hal yang manfaat, bahkan membela-bela. Sahabat bertanya, tidakkah kami perangi mereka? Nah, maka Nabi mengatakan tidak boleh masallu selama mereka sholat. Ya, maka namanya ma masdariyah. Eh, e, Fa'ulima maka ya, kita lihat e, di, eh, di sini dikatakan oleh Muslim diberi judul bab oleh Imam Nawawi bab wajibnya mengingkari penguasa dalam hal-hal yang menyelisih syariat namun tidak boleh memerangi mereka selama mereka sholat maka kata Imam Nawawi mengingkari e, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa adalah sebuah kewajiban Ya, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Minimal orang itu kariha ya, dan arafa. Mengetahui bahasa ini kemungkaran sebagai kemungkaran dan benci. Level yang lebih bagus, angkara. Mengingkari dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Fa'ulima min hadal hadis maka bisa diketahui dari hadis ini bahasanya selama mereka anu bahasanya penguasa di dalam yusalu jika tidak sholat maka diperangi. Sedangkan hadis ubadah sebelumnya menunjukkan bahasanya mereka penguasa tidaklah direbut kekuasaannya selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata. bil aula lebih-lebih lagi maka tidak boleh diperangi kecuali karena kekafiran yang nyata yang kita yang ada bukti dari Allah tentangnya. Maka dari gabungan dari dua hadis ini yukhot bisa disimpulkan. Bahasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran yang nyata yang memiliki bukti dari Allah. Kalau itu sebagai kekafiran. Fahadi maka inilah sejumlah dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahasanya orang yang tidak sholat itu kafir keluar dari agama. Kama ja'a dzalika sebagaimana secara belak-belakan dan terang-terangan disampaikan dalam hadis yang diatkan oleh Abu Hatim e, dalam sunannya dari Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami la tusyriku billahi syai'a Janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian tinggalkan as-salat as-salat amdan secara sengaja. Faman tarokaha siapa yang meninggalkan salat amidan secara amidan muta'amidan secara sengaja kharaja minal millah. Maka keluar dari agama. Ya, meskipun Eh, di sini beliau katakan ini dalil tegas, sorry. Ini kali ini adalah kekeluar, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Ya, meskipun uh, redaksi ini ma, eh, bisa saja disangga Bahasanya tidak semua keluar dari agama itu kekafiran. Ya, buktinya Nabi menyebut khawari dengan marikun. Ya, keluar dari agama. Bahkan Nabi pakai ungkapan melesat. Ya, keluar dari agama dengan kencang. namun ternyata eh, khawarid sebagaimana pendapat para sahabat dan jumhur fukoha tidak dinilai kafir dan murtad. Maka semata-mata kemudian ada ungkapan keluar dari agama itu juga ya, apakah itu sorry bisa jadi di bisa jadi diperdebatkan. Ini, karena hadis tentang khawarid itu keluar dari agama. Yang berkuna minat dini, keluar dari agama. Kama yang berkusahmu minaromiyah. Sebagaimana anak panah melesat bukan hanya dari busurnya. Namun dari binatang sasarannya masih bablas, masih terus lanjut. Ini luar biasa melesatnya, keluar dari agama. Ya, namun ternyata maknanya indal jumhuril fukoha bukanlah kekafiran. Maka itu satu hal yang uh, eh, jawabannya mungkin dibawakan oleh ulama yang uh, uh, pihak yang lain yang tidak sepakat berkenaan dengan kata-kata kharaja minal millah. Adapun riwayat dari para sahabat radhiallahu anhum, maka Umar bin Khattab radhiallahu anhu mengatakan, la islama liman tarakas salata. Tidak ada Islam bagi siapa saja meninggalkan salat. Dan kalimat semacam ini disampaikan oleh sejumlah sahabat. Yaitu kalimat yang dinilai tegas menunjukkan kalau beliau-beliau berpendapat bahasanya orang meninggalkan sholat itu kafir setelah membawakan sejumlah riwayat ini, Ibnu Hazm mengatakan dan tidak dijumpai ada sahabat yang lain yang menyelisih mereka. Dan saya rasa ini adalah eh, saya nilai ini adalah alasan yang paling kuat. Ini adalah yang dibawakan oleh Ibnu Hazm melakukan riwayat para sahabat yang eh, cukup tegas menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. <clears throat> Ya, kalau tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi eh, maka ya tidak selainnya kita keluar dari pendapat mereka. Demikian juga seorang tabiin Abdullah bin Syakik mengatakan adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak berpandangan atau terjemah yang e, tepat dibalik kalau kita berpandangan tidak ada satu amal yang meninggalkannya adalah kekafiran selain sholat. Ya. Kalau orang Arab, kalau uslub bahasa Arab, ya, tidak berpandangan bolehnya hal tersebut. Kalau bahasa Indonesia tidak berpandangan tidak bolehnya hal itu. Ya. ya. tidak berpandangan ya, kalau tidaknya di depan kalau bahasa Arab gaya Arab ini ya, tidak berpandangan bolehnya hal itu tidak berpandangan bolehnya hal itu kalau bahasa Indonesia nggak seperti itu berpandangan dan berpendapat tidak bolehnya hal itu tidaknya di belakang Ya, di sini uh, tidak berpandangan ada satu amal yang meninggalkannya adalah kekafiran kecuali sholat. Itu bahasa Indonesia-nya. berpandangan tidak ada amal yang jika ditinggalkan adalah kekafiran kecuali sholat. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Maka jika dalil sam'i wal athari sama, athari dan sam'i sama dengan nakli dalil Quran dan sunnah. Menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka demikian juga dalil nazari, dalil akal sehat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap orang yang meremehkan sholat, mustahin biha meremehkan sholat, telah orang meremehkan Islam dan meremehkan Islam. Dan sesungguhnya bagian seseorang dalam Islam itu sesuai dengan kadar bagian dan perhatiannya kepada sholat. Dan e, minat seorang dengan Islam sesuai dengan kadar minat dan semangatnya mengerjakan sholat. Ketika dia tidak punya minat untuk mengerjakan sholat berarti tidak ada padanya minat untuk berislam. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya As-Salah mengatakan La yusiru ala tarki salati israran mustamiran. Tidak akan ngotot untuk meninggalkan solat. Ngotot yang terus menerus. Seorang yang yakin bahasanya Allah memerintahkan solat pada dasarnya. Karena mustahil menurut hukum adat dan hukum alam. Hukum tabiat. Ayakuna rajulu musaddiqan. Seorang itu percaya dengan percaya yang kuat kalau Allah mewajibkan badannya setiap hari, setiap uh, sehari semalam lima kali sholat, wa annau yu'aqibu dan Allah akan menghukumnya karena meninggalkan sholat dengan hukuman yang sangat keras, eh, wahuwa ma'adhalik meskipun demikian, meskipun dia tahu dan sadar semacam ini ternyata uh, ada orang yang tetap ngotot untuk meninggalkannya. Maka ini satu hal yang mustahil, qat'an secara pasti. Maka tidak akan ada orang yang rutin meninggalkan sholat dan dia percaya wajibnya sholat abadan sama sekali. Fainal imana karena iman akan memerintahkan pemilik iman untuk mengerjakan sholat. Maka di mana lam yakun fi kolbi tidak ada di hatinya yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat, berarti tidak ada dalam hatinya sedikit pun iman. Walatasgho jangan dengarkan perkataan orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, tidak pula pengetahuan tentang hukum-hukum hati dan amalnya. Sekian perkataan beliau Ibnul Qayyim dan sungguh benar apa yang beliau katakan. Fa inna minal mustahil mustahil seorang itu meninggalkan solat ma'ayusriha padahal solat itu gampang wasuhulatiha gampang tidak makan beberapa menit yang panjang dan betapa besar ganjarannya dan betapa hebat hukuman orang yang meninggalkannya dalam keadaan di dalam hatinya masih ada sedikit dari iman. <clears throat> Wahai tabayana dan di mana telah jelas dari dalil dari Quran dan Sunnah orang yang meninggalkan sholat itu kafir dengan kekafiran yang keluar dari agama Islam maka tidak boleh menikahkan dia dengan wanita muslimah berdasarkan nas dan ijma. Itu firman Allah Ta'ala, janganlah kalian nikahkan, janganlah kalian menikahi wanita musyrik sampai dia betul-betul beriman Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada eh, khairun min daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik tersebut kecantikan yang menakjubkanmu. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang wanita-wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang Allah larang untuk dikembalikan ke Mekah. Jika kalian mengetahui bahasanya mereka itu wanita beriman, Jangan kembalikan mereka kepada suami-suami mereka di Mekah yang kafir. Tidaklah wanita itu halal bagi mereka, tidak pula mereka laki-laki yang kafir itu halal jadi suami bagi wanita-wanita yang beriman. Dan kaum muslimin menyepakati apa yang jadi kandungan dua ayat di atas, yaitu haramnya wanita muslimah menikahi lelaki kafir. Wa ala hadza berdasarkan ini idza zawaja rajulu man lahu wilayatun 'alaiha jika ada seorang lelaki yang jadi wali dia menikahkan perempuan menikahkan ya, perempuan yang ada di bawah kewaliannya baik itu anak perempuannya atau yang lain dia nikahkan dengan laki-laki yang tidak salat maka tazwidnya pernikahannya tidak sah perempuan itu tidaklah halal untuk si laki-laki dengan akad ini. Karena ini adalah akad yang laisa alaihi amrullah. Tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis Aisyah radhiallahu anha Nabi katakan siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan maka tertolak ay mardutun alaih tertolak dikembalikan kepadanya. Berarti karena ini adalah akad yang tidak diperintahkan, maka akad yang tertolak. Berarti akad tidak sah. Wa idza kana nikahu yanfasikhu. Jika nikah itu menjadi batal, menjadi rusak, jika suami itu berubah dulu rajin sholat kemudian meninggalkan sholat, kecuali jika dia bertobat dan kembali kepada Islam, dengan cara mengerjakan sholat. Maka bagaimanakah pendapatmu dengan seorang yang maju ya, melamar ala taswijihi menjadi din ya, orang yang melangkah untuk menikahkan lelaki semacam ini dengan pernikahan dengan akad nikah yang baru. Ya, ya maka Eh, dalam fikih terdapat kaidah bahasanya seringkali uh, ada namanya ibtida dan ada namanya istidamah. Ibtida itu artinya baru. Istidamah itu ya sudah terlanjur, tinggal diteruskan. Ya, sudah terlanjur. Kemudian eh, ini tinggal diteruskan, tinggal dilanjutkan. Maka dalam fikih itu seringkali untuk istidamah ya, untuk istidamah itu terdapat kelonggaran yang lebih longgar daripada ibtida. Kalau ini ibtida tidak boleh. Kalau ini sudah terlanjur ya sudah tidak apa-apa. Ya, ya sudah tidak apa-apa. Ya, biarkan saja. Itu terdapat sejumlah kasus ya, yang jika dia ibtidak tidak boleh, namun jika dia istidamah yang apa ya, ya, ya apa yang sudah terjadi ya sudah itu di, ya, diperbolehkan. Jadi secara umum ibtida memulai sesuatu yang baru itu lebih keras hukumnya, lebih ketat daripada istidama. Ini kaidah fikihnya demikian. Ini, ya, kaidah fikihnya demikian. Maka di sini beliau mau mengatakan eh, mau menyampaikan kias aula. Jika dia dulu seorang suami rajin sholat di tengah-tengah kemudian dia ya, berhenti pensiun dari sholat. Ya. Maka tidak boleh istidamah. Tidak boleh istidamah. Istidamah pernikahannya tidak boleh. Ya, istidamah pernikahannya tidak boleh. Ya. Istidamah pernikahannya tidak boleh. Ini pernikahannya infasakho. Ini rusak di tengah jalan. ini Nah, jika demikian, maka bagaimanakah ibtida? Ini ada orang yang lamar. Ini ya kan ibtida, ini mau ibtida akad. Memulai akad. Lebih tidak boleh. Maka lebih, ya, tentu lebih tidak boleh. Masalahnya istidama tidak boleh. Maka ibtida lebih tidak boleh. Karena kaidah fikih ibtida itu lebih ketat daripada istidama. Ya, maka itu maksud dari paragraf ini. Wa khulasatul jawab maka kesimpulan dari jawaban ini lelaki pelamar yang tidak sholat Ingka jika yang dimaksudkan tidak sholat berjamaah dia wanita dia, jika dia laki-laki fasik non tidak kafir boleh dinikahkan dalam kondisi ini. Namun lelaki yang lain yang baik agamanya dan akhlaknya lebih baik daripada lebih utama daripada dia. Yang kedua, jika yang dimaksud tidak sholat adalah tidak sholat abadan sama sekali, baik sholat jamaah ataupun sendirian, maka dia kafir mutad keluar dari Islam. Tidak boleh ya, dinikahkan dengan wanita muslimah dengan alasan apapun. Illa ayatu taubatan sadiqah, kecuali jika dia bertobat dengan tobat yang tulus, dia sholat, kemudian istiqomah di atas agama Islam. Adapun apa yang disampaikan oleh penanya daripada yaitu uh, anna walidal maktubah bahasanya keluarga wanita yang dilamar telah cari informasi tentang laki-laki itu. Lantas respon dari orang yang ditanyai semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Fa, uh, maka maka ini alasan ini tidak bisa diterima. Mudah-mudahan setelah nikah nanti dapat hidayah gitu maksudnya. Yeah. Setelah nikah mudah-mudahan dapat hidayah. Maka respon beliau, maka masa depan ilmunya itu di sisi Allah. Pengaturannya di tangan Allah. Walasna mukhatabin ila bima na'lamuhu fil halil hadirah. Dan kita tidaklah ya, diseru, diperintahkan kecuali dengan apa yang kita ketahui sekarang. Dan keadaan al-khatib wal uh, keadaan lelaki pelamar sekarang ini adalah keadaan kafir tidak boleh nikah dengan wanita muslimah. Maka kita harapkan untuknya agar dia mendapatkan hidayah kembali kepada Islam dengan rajin sholat terlebih dahulu, baru setelah itu ia tamakan minazawat baru diperbolehkan, diperkenankan untuk nikah dengan wanita muslimah dan hidayah untuk orang tersebut. Pemadalika Allah lebih aziz bukanlah satu hal yang sulit bagi Allah. Namun dia baik dulu baru nikah. Jangan mudah dinikahkan aja mudah-mudahan nanti setelah nikah dapat hidayah. Jangan demikian. Dijawab dan ditulis uh, dengan tangan langsung oleh uh, Syekh Muhammad ibn Salah al Uthaimin, rahimallahu taala. Ya. Maka uh, di antara hal yang unik dan uh, unik di realita manusia dalam masalah kualitas agama laki-laki banyak wali banyak orang tua ya, pakai uh, eh, ma punya prinsip ya mudah-mudahan nanti setelah nikah jadi lebih baik itu kalau dalam masalah agama ya, contoh tadi dicontohkan Eh, masalah sholat atau yang lainnya eh, masalah kemudian ngajinya belum tertib masih eh, ini banyak ya banyak orang boleh jadi keluarga bahkan boleh jadi si pelaku pernikahan itu sendiri mengatakan Allah yahdiyahu ba'da ya mudah ya mudah-mudahan setelah nikah nanti berubah baik itu laki-laki ataupun perempuan nah, untuk banyak yang punya prinsip uh, demikian. Ya, keluarga pihak laki-laki eh, perempuan perempuannya masih tidak karuan, ya, uh, namun cantik, nah, misalnya. Ya, maka nanti pakai respon nanti yahdiallahu ya. nanti mudah-mudahan setelah nikah dapat hidayah nah, mudah-mudahan setelah nikah dapat hidayah sebagian perempuan juga demikian Ya, ini eh, lelakinya mapan secara ekonomi, namun agamanya enggak bagus. Ah, banyak yang mengatakan, ya, merespon mudah-mudahan nanti dapat tidak setelah menikah. Maka nah, demikian keadaan uh, banyak orang dalam masalah menyikapi ya, menyikapi masalah agama dan pernikahan. Ya. Namun Ya, banyak orang yang kebalikannya kalau dalam masalah ekonomi dan penghasilan. Nah, tidak ada yang kemudian mudah-mudahan nanti Allah kasih rezeki yang luas setelah nikah. Nah, itu enggak. Ya, ya, padahal ya boleh jadi ya, ini yang lebih tepat daripada yang itu. Ya. Padahal yang lebih pas eh, ini. Ya. Ini sekarang uh, masih Eh, terutama kemudian pihak laki-lakinya syarat uh, eh, apa, uh, masih syarat penghasilannya pas-pasan dan sebagainya itu lebih berat untuk dikomentari namun baik agamanya bagus akhlaknya itu yang lebih berat untuk dikomentari mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan kelapangan rezeki setelah uh, setelah pernikahan setelah akad nikah namun, uh, namun ya, dalam realitanya Ya, Allah itu jadi sandaran kalau masalah kualitas agama. Ya, namun kalau masalah duit, masalah penghasilan, nggak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ini yang lebih berhak untuk jadikan sandaran dari, uh, bersandar kepada Allah daripada yang itu. Ya, meskipun Ini cuma perbandingan dalam masalah mana yang lebih layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi sebagaimana kita sampaikan di depan tidak ada keharusan. Orang yang baik agamanya, orang yang baik akhlaknya untuk harus diterima lamarannya. Boleh saja ditolak lamarannya. Kenapa? Karena ya, alasan uh, kemiskinan, alasan duit yang pas-pasan itu hak itu hak-hak pihak perempuan itu hak penuh pihak perempuan. Dalilnya sebagaimana uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ada seorang wanita yang dilamar oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jaham. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma Muawiyah tu fasokluk. Kalau Muawiyah jangan, sokluk dia kiri, dia miskin ya kaya dan miskin maka jangan diterima lamarannya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan menolak e, lamaran seorang laki-laki alasannya alasan penghasilan itu Nabi bolehkan bahkan Nabi suruh jangan diterima dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga e, dalam hal ini sebagaimana di sini yeah, dan bisa diambil pelajaran sebagaimana di kalimat di sini. Lasna mukhatabin ila bima na'lamuhu fil halil hadirah. Kita tidaklah diperintahkan kecuali untuk beramal berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang. Ini juga Nabi perlakukan dalam hal ini. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan nanti akan jadi orang kaya. Ya, bahkan jadi penguasa. Ya, akan jadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan. Akan jadi khalifah. Non ketika itu kiri. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sang wanita ini untuk melihat laki-laki itu dalam keadaan yang sekarang. Dia sekarang kiri, tolak saja lamarannya. Nabi tidak uh, memerintahkannya untuk menimbang masa depan. Dia kira Nabi, namun besok dia itu calon raja ya bisa dipertimbangkan lah. Ya, bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Nabi tidak mengatakan demikian. Ya, maka sikap Nabi dalam hal ini ya, menunjukkan eh, benarnya kalimat ini. Yaitu lasna mukhatabina ila bima na'lamuhu fil halil hadirah. Sikap sekarang itu adalah berdasarkan pengetahuan kita tentang keadaan dia sekarang. Ya, kemudian selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga jika dia perintahkan istrinya untuk sholat, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya? Apakah dia tetap tinggal bersamanya, bergaul dengannya, atau dia keluar dari rumah? Maka mereka-mereka keluarga yang tidak mau sholat sama sekali, maka mereka orang kafir mutad keluar dari Islam dan tidak boleh uh, tinggal bersama mereka akan tapi wajib atasnya untuk mendakwainya wa ayuliha dan daklah dia uh, yuliha itu uh, mendesak ya, bulak balik yukarir kurang lebih semakna dengan yukarir mengulang-ulang untuk mendakwai dan mengajak mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada mereka karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir waliyadzubillah dengan dalil Quran sunnah perkataan sahabat dan ya, an-nadhar as-sahih dan cara pandang yang benar dari logika yang benar. Dan aku telah renungkan dalil-dalil yang dipakai sebagai dalil oleh ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka aku jumpai dalil-dalil tersebut tidaklah keluar dari empat kemungkinan. Yang pertama, dalil tersebut aslan sama sekali tidak mengandung dalil. Kemudian yang kedua, dalil tersebut kuyidat dikaitkan dengan satu kriteria yang kriteria itu yang yamtanik tidak ada untuk orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dalil yang dalil tersebut diikat dengan satu kondisi dimaklumi dalam kondisi ini meninggalkan sholat. Atau kemudian dia dalil umum yang selayaknya dikhususkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Tidak terdapat dalam dalil bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu mukmin atau masuk surga atau eh, selamat dari neraka dan semacam itu. Ya, ya yang seandainya ada dalil-dalil yang mengatakan semacam itu maka yuhawijuna maka dalil-dalil sejenis ini membuat kita berhajat untuk mentakwil kata-kata kafir ala hakama bihi yang merupakan fonis yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat kita takwil dengan pengertian kufur nikmat atau kufrun tuna kufrin yaitu kufur kecil. Jika telah jelas bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir dengan pengertian kemurtatan, maka dampak dari kekafirannya adalah konsekuensi orang-orang yang murtad di antaranya. Ya, dari konsekuensi orang yang murtad tidak sah ya, ya, ayu zawat dinikahkan. Maka jika ada akad nikah dengannya dan dia tidak sholat maka nikahnya batal. Tidaklah halal lelaki tersebut bagi si istri mengingat firman Allah Ta'ala tentang wanita-wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi larang, meskipun itu uh, Allah larang untuk dikembalikan ke Mekah. Ya, meskipun ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Jika kalian yakin bahasanya dia adalah wanita yang beriman, jangan kembalikan pada suaminya yang kafir. Karena wanita tersebut tidak halal bagi suaminya yang kafir dan mereka lelaki yang kafir tidak halal bagi lahunna wanita muslimah. Kemudian jika dia meninggalkan sholat setelah akad nikah dan dulu rajin sholat, maka nikahnya yang fasihu, jadi batal di tengah-tengah. Istrinya tidaklah halal bagi si laki-laki. Berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan sabikon baru saja. Alahasabi sabit tafsir sesuai dengan rincian yang telah dikenal oleh di kalangan para ulama yang mereka kemudian e, membedakan ketika suami itu tiba-tiba jadi murtad maka mereka bedakan antara qabla duhul au ba'dahu sebelum terjadi hubungan badan ataukah setelah terjadi hubungan badan maka jika setelah terjadi hubungan badan maka e, dalam tanda kutip ada masa iddah ditunggu sampai e, tiga bulan. Ya, kalau di rentang waktu tiga bulan dia tobat, insaf, ya sudah. Maka e, ikatan pernikahannya masih lanjut. Dan jika dalam rentang waktu tiga bulan ini tidak ada perubahan, maka begitu tiga bulan, maka berarti sudah putus. Kemudian yang kedua bahasanya orang yang tidak sholat ini jika menyembelih hewan, maka hewan sembelihnya tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena hewan sembelihan tersebut haram. Padahal seandainya hewan sembelihan tersebut disembelih oleh seorang Yahudi atau Nasrani, sembelihannya halal bagi kita, halal bagi kita untuk memakannya. Sehingga jadilah orang yang meninggalkan sholat sembelihannya itu lebih jelek daripada sembelihan Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, tidak halal baginya untuk masuk Mekah atau batas tanah haram Mekah mengingat firman Allah Ta'ala orang-orang yang beriman orang musyrik itu najis yaitu najis akidahnya maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram Ba'da amim hada setelah tahun ini eh, ayat ini dalil bahasanya terkadang Masjidil Haram maknanya adalah tanah haram Masjidil Haram itu maknanya tanah haram. Oleh karena itu ulama berselisih pendapat ketika tentang bahasanya sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat atau lebih baik daripada lebih afdol daripada 100 ribu kali lipat sholat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi. Apakah ini khusus untuk Masjidil Haram dalam artian Masjid Ka'bah ataukah semua tempat di tanah haram? Semua tempat di tanah haram. Perlu diketahui pendapat jumhurul fuqaha ini berlaku untuk semua tempat di tanah haram. Karena Masjidil Haram itu dimaknai dengan tanah haram sebagaimana sebagaimana ayat ini. Falayakubu Masjidil Haram, jangan mendekati Masjidil Haram. Artinya tanah haram. Kemudian yang kelima seandainya ya, mata meninggal salah satu dari kerabatnya maka dia tidak punya hak untuk dapat warisan dari si kerabat. mata rojulun, maka seandainya seorang itu meninggal dunia, meninggalkan anak-anak laki-laki yang tidak sholat, maka sang bapak muslim sholat, anaknya tidak sholat. Demikian juga meninggalkan ibnu Amin, anak paman, berarti sepupu. Yeah. Ibnu Amin lahu anak pamannya yang statusnya tentu kerabat yang cukup jauh. Yang dia statusnya adalah asoba. Ya, dan anak paman ini, sepupu ini sholat. Maka yang mewarisi adalah anak paman yang jauh, yang sholat dan bukan anak kandung. Seorang laki-laki sholat meninggal dunia. Meninggalkan satu anak laki-laki tidak -laki, sholat. Punya sepupu sholat. Maka hartanya itu untuk si sepupu. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Usama, seorang Muslim tidaklah mewarisi harta orang kafir, bapaknya kafir, maka ini tidak halal jadi warisan untuk si anak. Demikian juga anak yang kafir tidak mewarisi bapaknya yang Muslim. Mutafakun alaih. Ditambah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah al-fara'idha jatah tertentu dari uh, ketentuan warisan bi ahliha kepada orang yang berhak. Fama bagia kemudian masih ada sisa, maka sisanya untuk aula rojulin dakarin. Untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Mutafakun alaih. Wahada misalun dan contoh di atas antara anak laki-laki dan sepupu yang tabiku berlaku untuk semua ahli waris. Kemudian yang keenam, orang yang tidak sholat jika mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dengan sholat jenazah, tidak dimakamkan bersama kaum muslimin. Dan jika demikian, apa yang kita lakukan dengan jenazahnya? Maka jawaban beliau, kita bawa jenazahnya ke padang pasir. Kemudian kita gali untuknya satu galian, kita makamkan di situ dengan pakaian yang melekat di badannya tanpa dikafani. Di anaulahu matalahu karena tidak ada kehormatan baginya. Wa ala berdasarkan ini tidak halal bagi siapapun yang mata ingdahu mayitun. Ada kerabat yang meninggal dunia dan dia tahu kalau kerabatnya tidak sholat. Tidak boleh bagi si kerabat yang lain yang sholat menyodorkan jenazah ini kepada kaum muslimin untuk disolatkan. Padahal dia tahu kalau kerabatnya ini tidak sholat. Kemudian yang ketujuh, ya, nanti orang yang tidak sholat akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Korun, dan Ubay bin Khalaf. Tergantung apa motivasinya tidak sholat. Jika motivasinya tidak sholat adalah kekuasaan, maka nanti rombongannya Fir'aun. Jika motivasinya adalah Haman menjilat penguasa, mengejar jabatan, naiknya pangkat dan golongan, nah ini rombongannya Haman. Jika karena e, sibuk kemudian sudah kaya, kemudian sibuk dengan harta, ya, maka rombongannya Korun. Jika kemudian masih sibuk dengan dagang, disebut dengan dagang, maka nanti ikut rombongannya Ubay bin Khalaf. Ya mereka adalah a'imatul kufur, adalah para imam dalam kekafiran. Wal billah. Dan berarti tidak masuk surga. Dan tidak halal bagi siapapun dari keluarganya untuk mendoakan rahmat dan marfirah setelah dia meninggal dunia. Karena dia kafir, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan doa rahmat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Meskipun itu adalah e, uli, uli kurba kerabat yang dekat. Setelah dia mengetahui kalau mereka adalah penghuni neraka karena mati dalam keadaan eh, dalam keadaan tidak sholat atau karena keadaan kafir. Intinya masalah ini berbahaya sekali. Wamal asap namun sangat disayangkan sebagian orang meremehkan masalah ini mereka biarkan di dalam rumah orang oh, yang tidak sholat, keluarga yang tidak sholat, dan ini satu hal yang tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah apa hukum seorang wanita yang telah berumah tangga bertahan bersama suami yang tidak sholat, menimbang karena dia punya banyak anak dari suaminya tersebut. Apa hukum dan apa hukum menikahkan orang yang tidak sholat? Maka jawabannya, jika seorang wanita menikah dengan suami yang tidak sholat berjamaah, tidak pola sholat di rumah, maka nikah, maka pernikahan tidak sah. Karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dalilnya adalah Quran Al-Aziz dan Sunnah Al-Mutahharah dan perkataan sahabat. Sebagaimana perkataan tabi'in Abdullah bin Syakir adalah para sahabat Nabi berpandangan ya, tidak ada satupun amal yang jika ditinggalkan membatalkan iman kecuali sholat. Dan orang kafir tidaklah halal bagi wanita muslimah berdasarkan firman Allah di surat Al-Mumtahanah. Ya, wa idha hadasalahu dan jika terjadi bagi si suami meninggalkan sholat dan itu terjadi setelah akad nikah. Maka akad nikahnya yang fasihu terbatalkan. Kecuali jika dia bertobat dan kembali kepada Islam. Sebagian ulama meng, mem, membatasinya yaitu baru yan fasihu baru batal setelah berakhirnya masa iddah. Iddah dalam tanda kutip. Iddah bukan karena talak, namun iddah karena ini berubah jadi uh, non-muslim. Yaitu tiga bulan. Atau tiga kali haid. Atau tiga kali suci dari haid. Faidang kodat al idah jika berlalu masa idahnya tidak halal baginya aruju'u. Lah yahilul aruju'u tidak aslama akdin jadi din. Jika masa idah telah berakhir, tidaklah halal bagi si laki-laki kembali kepada istrinya jika dia telah berislam yaitu sholat, kecuali dengan akad nikah baru. Dan menjadi kewajiban si perempuan untuk meninggalkan suaminya wala tumakkinuhu min nafsiha. Ini bahasa isyarat artinya ya, tidak boleh dia mau disetubui. Wala tumakkinuhu min nafsiha itu artinya jangan mau disetubui. Karena terjemahnya wala tumakkinuhu janganlah dia memberikan kesempatan kepada suaminya min nafsiha terhadap dirinya gitu memberikan kesempatan kepada suaminya terhadap dirinya itu artinya jangan mau disetubuhi sampai suaminya bertobat dan sholat. Meskipun dia punya anak dari lelaki tersebut. Karena anak tersebut dalam kondisi ini tidak uh, eh, natali tali abihim fihim. Bapaknya yang tidak sholat tidak punya hak mengasuh anak-anaknya. Wa ala hada berdasarkan hal ini saya ingatkan saudara-saudaraku kaum muslimin untuk jangan menikahkan anak perempuannya dan wanita yang di bawah kekuasaannya dengan laki-laki yang tidak sholat. Karena besarnya perkara dalam masalah ini. Dan jangan yuhabu, jangan sungkan dalam masalah ini. Meskipun untuk kerabat ataupun kawan yang lamar itu masih tergolong kerabat ataupun kawan. Harus berani, tegas menolak lamarannya. Kemohon pada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Jika seorang anak perempuan menolak lamaran lelaki saleh karena ingin menikahi pacarnya, apakah wali berhak memaksa? Kalau memaksa maka tidak boleh. Non wali berhak untuk juga tidak menerima sang pacar jika dia adalah dinilai itulah yang lebih maslahat. Bagaimanakah jika si anak mengancam? Ya. E, maka jawabannya bapak jangan kalah sama anak. Kapan menyisakan makanan tergolong mubazir? Ketika mampu untuk dihabiskan. Lain hanya kalau tidak mampu untuk dihabiskan, kalau dipaksakan malah muntah dan sebagainya. Ye, maka menyisakan makanan dalam hal maka berlaku dalam hal ini kaidah fatakullah mastata'tum. E, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya, tentang hadis tidak najisnya kucing, apakah terbatasannya pada bagian tubuhnya? Iya, hanya pada bagian tubuhnya. Ataukah juga kencing dan kotorannya? Kencing dan kotorannya najis. Bagaimanakah dengan kotoran yang masih bersisa sedikit di bagian tubuhnya? Apakah dimaafkan jika mengenai alas tidurnya atau pakaian kita? Sesuatu yang sedikit berkenaan dengan najis secara umum ma'fu dimaafkan. Bagaimanakah menasihati orang yang meninggalkan sholat karena alasan dia tidak khusuk dalam sholat. Dan dia mengatakan percuma sholat jika tidak khusuk. Anggapan percuma sholat kalau tidak khusuk tidak benar. Pertama hukum khusuk dalam sholat sebagaimana pendapat jumhur, hukumnya sunnah. Dan jika dia sholat meskipun tidak khusuk, maka itu tetap telah menggugurkan kewajiban. Kalau dia tidak sholat, maka tidak gugur kewajibannya. Bagaimana hukumnya bagi kita yang memperlakukan jenazah orang yang tidak sholat sama sekali sebagaimana jenazah diperlakukan sama dengan jenazah orang yang sholat. Ya. Yeah. Iya. Maka kita di sini apa posisinya? Punya otoritas, kekuasaan, ataukah cuma sekedar ye, iya, rakyat jelata? Kalau cuma sekedar rakyat jelata, ya maka kita sikapi dengan jangan mensolatinya. Apalagi kita meyakini dan menguatkan pendapat ulama yang menilai bahasanya itu adalah kekafiran yang besar. Apakah mencantumkan segala kebaikan pada diri saat tukar biodata dalam rangka ta'aruf termasuk ria? Ya. Jika itu disampaikan apa adanya, sebagaimana juga disampaikan kekurangan karena tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan, maka bukan ria namun ya, memberikan keterangan yang lengkap agar orang itu bisa memberikan keputusan berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu yang detail. Apakah yang harus dilakukan jika seorang pernah meninggalkan sholat secara sengaja? Apakah dosa tersebut terhapus dengan taubat? Ya, maka kalau dia betul-betul taubat, maka insya Allah Allah memaafkannya. Karena to, pintu tobat itu terbuka bahkan sampai-sampai untuk akfaril kufari, orang kafir yang paling kafir. Cuma apakah ada kewajiban kodok ini, untuk sholat yang ditinggalkan secara sengaja lama berselisih pendapat dalam masalah ini pendapat jumhur ulama sholat yang ditinggalkan secara sengaja wajib dikodok dan ini uh, pendapat madhab yang empat ini, Bahkan sebagian ulama menilai ini ijma. Ya, dan yang dianggap yang menyelisih dalam masalah ini adalah Ibnu Taimiyah dan sebelumnya adalah Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya yang berpendapat tidak perlu kodok Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah ini yang dikuatkan oleh Syekh Mutsaimin sebagaimana di uh, pertanyaan setelahnya. Di pertanyaan terakhir yang tadi kita baca bawahnya itu pembahasan tentang masalah adakah kewajiban kodok karena meninggalkan sholat secara sengaja eh, kesimpulannya wallahu a'lam jika memungkinkan untuk dikodok maka saya sarankan untuk mengkodoknya minimal khurujan anil khilaf atau minimal kita katakan aslam yang lebih selamat dan lebih hati-hati Tobat orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Apakah harus ulang syahadat atau tidak? Ya, yeah. ya kaidah saya Ibnu Bas dalam masalah ini pembatal keislaman yang itu e, pembatalnya itu bersentuhan dengan dua kalimat syahadat maka wajib ulang syahadat. Jika tidak maka cukup taubat saja tanpa harus mengulang dua kalimat syahadat. Dan wallahu a'lam dalam masalah ini ya, maka cukup tobat saja tanpa ikrar syahadat. Apakah uzur bil jahli itu gugur jika dia tahu satu perbuatan itu haram meski dia tidak tahu kalau itu berujung kemurtatan? Iya. Iya. Dia ngerti ini haram, namun dia tidak tahu kalau haramnya haram yang bikin murtad. Iya. Maka dia telah tergolong berilmu dan melakukan hal tersebut berdasarkan ilmu. Ada satu kaidah yang sering bolak-balik disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin, bedakan antara tahu dengan hukum dan tahu dengan hukuman. Iya, yaitu konsekuensi dari hukum maka orang itu ma'zur manakala betul-betul tidak tahu hukum. Namun orang itu tidaklah ma'zur karena tidak tahu hukuman. Yang seandainya dia tahu hukumannya dia akan berhenti dan tidak berani. Dia tetap tergolong orang yang melakukan hal tersebut dalam keadaan tahu. Kena dengan e, pertanyaan nomor dua, jika ada orang yang total tidak sholat sama sekali, maka apakah langsung jatuh vonis kafir? Ya. Maka berkenaan dengan masalah sholat itu itu keluar dari pembahasan masalah udur bil jahal. Hmm. Itu keluar dari pembahasan udur bil jahal karena tidak mungkin kita eh, bayangkan ada orang yang eh, Muslim yang tidak tahu kalau sholat itu wajib baginya. Yeah. Tidak mungkin bisa dibayangkan. Oleh karena itu, jika ada seorang yang seorang Muslim tinggal di masyarakat Muslim mengatakan sholat itu tidak wajib, maka maka dia murtad. Maka dia ya, murtad tanpa udur bil jahal. Yeah. Karena tidak bisa dibayangkan. <clears throat> Adapun jika dia tidak meyakini wajibnya, adapun jika dia meyakini wajibnya sholat dan dia merasa berdosa namun dia tidak sholat. Nah ini yang diperselisihkan oleh uh, para ulama. Apakah batal keislamannya ataukah tidak. Jumhurul Fukoha mengatakan tidak batal, dia orang fasik. Namun Imam Ahmad dalam satu riwayat dan yang dipilih oleh Syekh Ibnu dengan alasan-alasan yang tadi telah kita bacakan, orang tersebut adalah bukan batal keislamannya. Adapun dalam masalah kalau tatarannya tataran keyakinan, dia meyakini sholat tidak wajib sudah, maka jelas itu dia bukan muslim. Ini, tanpa ragu. Dan kalau masalahnya dia merasa berdosa namun nggak pernah sholat sama sekali. Ini, maka ini yang ini yang diperselisihkan. Ya, apakah wanita haid boleh masuk masjid? Ini satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Wallahu alam, uh, yang bisa kita sarankan dalam masalah ini pada dasarnya tidak boleh ya, kecuali jika ada masalah besar jika dia datang ke masjid semacam ilmu dan dia bisa menjamin aman tidak ngotori masjid. Dulu terlanjur nikah dengan laki-laki tidak sholat, namun sekarang laki-lakinya sudah tobat. Bagaimanakah uh, status anak dan uh, pernikahannya? Karena menimbang bahasanya uh, jika tidak sholatnya ini bukan karena keyakinan sholat itu tidak wajib, namun karena ya, ya, namun karena semata-mata malas untuk sholat. Maka pernikahan yang telah terjadi, wallahu a'lam ya sudah. E, dan disinilah contoh bahasanya ikhtilaf ulama itu rahmah. Ikhtilaf ulama itu rahmah. E, lain hanya e, kalau tidak ada khilaf ulama dalam ini, oh, berarti nikah kemarin batal. Sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Jadi karena ulama berselisih pendapat tentang status orang yang Iya, meyakini sholat itu wajib namun malas sholat. Apakah muslim fasik ataukah murtad kafir? Iya. Maka pernikahan yang dulu dengan orang yang tidak sholat dalam keadaan laki-laki itu tidak sholat. Iya, sekarang sudah punya banyak anak, sekarang sudah puluhan tahun pernikahannya, ya sudah. Tidak harus diulang, menimbang khilaf ulama dalam masalah ini. Yaitu dalam masalah apakah orang yang malas untuk sholat ini adalah orang yang uh, muslim fasik ataukah murtad kafir. Kan tadi kita sampaikan pendapat jumhurul fuqaha mayoritas ulama itu muslim fasik, tidak uh, eh, tidak sampai derajat kekafiran. Lain hanya jika dulu pas waktu nikah itu nikah dengan laki-laki yang tidak sholat dalam keadaan dia berpaham liberal, sholat itu tidak wajib. Ya, sholat itu tidak wajib. Ya, maka itu lain lagi masalahnya. Karena ini bukan muslim dengan sepakat ulama. Maka akad nikahnya sama dengan tidak ada. Akhir Januari 2017 harta kami sudah mencapai nisab apakah harus dikeluarkan di akhir Januari 2018 eh, seberapapun sisa harta yang dimiliki atau menunggu sampai nisab lagi. Ada kewajiban bayar zakat di akhir tahun dengan syarat ketika sejak sampai nisab di tahun yang lewat itu harta tidak pernah kurang dari nisab selama perjalanan. Dan kalau di tengah jalan kemudian kurang dari nisab, kurang dari nisab, maka di tahun berikutnya tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Ya, nanti nunggu sampai nisab, ketemu nisab, nah baru ngitung satu tahun lagi dari ya, dari nisab tersebut. Apakah harta yang sudah dizakati tidak termasuk perhitungan di tahun berikutnya? Tetap dihitung setiap tahunnya. Ada orang punya 100 juta. Tahun kemarin setelah dizakati. Sekarang kena satu tahun lagi, ya dizakati lagi. Bukan berarti, oh 100 tahun ini sudah selesai. Oh, 100 juta ini sudah selesai. Nanti nunggu uh, duit yang lain. Enggak. 100 juta itu setiap tahun kena zakat. Ini 100 juta tadi setiap tahun kena zakat. Terkait zakat perhiasan emas 17 karat atau 22 karat juga nisabnya. Acuannya 24 karat. Dengan nisab 85 gram. Nanti kalau 22 karat maka dikonversikan untuk e, dikonversikan dengan 24 karat. Apakah 85 gram itu untuk perorangan atau untuk satu keluarga? Jawabannya sendiri-sendiri. Dalam Islam itu harta itu tidak kemudian menyatu jadi satu. Harta e, bapak, ibu, anak jadi satu. Enggak. Hmm, itu hartanya sendiri-sendiri. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Kalau suami punya emas, dapat 5 gram, emas batangan dan yang lainnya, ya itu maka itu nanti hitungan untuk harta suami. Harta istri juga demikian. Kalau seandainya baru 85 gram itu setelah digabungkan berarti tidak kena zakat. Ini, eh, suami punya eh, uh, 50 gram, istri punya 50 gram. Masing-masing tidak kena zakat. Ini. Karena ada perhiasan anak dan istri tapi masih satu keluarga anak masih kecil. Tadi, jika suami ngasih perhiasan untuk istri, ya sudah itu miliknya istri. Nanti di di total perhiasan emas tersebut ditambah tabungannya sampai nisab ataukah tidak. Kalau iya, ya sudah kena istri tersebut terkena kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian perhiasan anak yang masih kecil, maka nanti dilihat. Ini dipinjamkan atau dikasihkan. Kalau dipinjamkan ya itu milik si anak. Hmm. Ini milik si anak. Kok perhiasannya banyak sampai 85 gram emas? Dikasih, dikasih, tiap tahun dikasih apa. Akhirnya si anak ini punya 85 gram emas. Ya, meskipun dia anak kecil, kena kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang tuanya. Lain hanya kalau statusnya dipinjamkan. Ya. Status lain hanya kalau statusnya dipinjamkan. Bolehkah menunda sholat karena masih kenyang atau masih lelah? Ya, tergantung apakah dia wajib ke masjid atau tidak. Kalau dia uh, wajib ke masjid, ya maka wajib ke masjid. Ya. Kalau dia orang yang tidak wajib ke masjid ya, karena perempuan, ya, ya ini dah adzan namun masih kekenyangan, ya, nantilah uh, sholatnya, sholat duhurnya jam satu saja ya tidak apa-apa. Jika wanita sholat jamaah dengan sesama wanita, tanpa sengaja, tanpa sadar, ternyata imam wanita, imamnya adalah wanita dalam kondisi haid ketika sholat. Apakah makmum perlu sholat kembali? Jawabnya tidak. Sudah sah dengan yang dulu. Kondisi imam sudah curiga bahasanya dirinya baru keluar darah haid ketika sholat dan ingin berhenti tapi belum yakin 100%. Jadi diselesaikan terlebih dahulu sholatnya. Makmum tidak perlu mengulang sebagaimana di masa Utsman, Utsman pernah uh, mimpin sholat berjamaah dalam keadaan junub dan baru sadar setelah selesai sholat. Maka kemudian Utsman kemudian uh, mandi junub setelah itu sholat sendiri dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulang sholat. Jika seseorang tidak mengetahui jumlah sholat yang dia tinggalkan secara sengaja, Bagaimana cara dia mengkodok. Yeah. Ya, maka pakai uh, taksiran sampai aman. Eh, kira-kira uh, saya itu tidak sholat setahun atau dua tahun. Nah, kalau setahun masih ragu-ragu kayak kayaknya masih lebih lah ya. Sudah dua tahun. Nah, iya. Dan, dan uh, aslinya kalau menurut pendapat jumhur yang mengatakan wajib kodok, maka setiap hari kegiatan dia adalah kodok kecuali kebutuhan hidup yang mendesak. Kecuali dia makan, kemudian BAB. Selain itu, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ya, subuh, dur, maghrib, isya. Subuh, dur, maghrib, isya. Ya, dia hanya dibolehkan untuk selain kegiatan sholat adalah hal-hal yang bersifat daruratul insan. apa darurat. Eh, maka kalau kemudian buka Facebook nggak boleh itu. <laughs> Nggak boleh buka Facebook. Terus eh, kodok terus. Ya. Nah itu bukan daruratul insan. Daruratul insan kerja cari uh, cari uh, kerja cari makan. Ya. Kerja cari makan, makan, ya, BAB, udah itu. yeah. Ya. Itu yang selain itu sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. yeah. Iya, maka sampai kodoknya selesai tidak boleh pegang HP itu, ya. kecuali ada telepon nah, itu daru ya, ya. Itu kalau cuma update status saya sedang kodok sholat <laughs> jangan diganggu nggak boleh ini nggak perlu itu <laughs> nah <clears throat> apakah tetap haram memakan hasil sembelihan orang yang tidak sholat walaupun dia mengucapkan Basmalah sebelum eh, saat menyembelih. <coughs> Berdasarkan ulama yang meyakini, mengacu pada pendapat yang meyakini kalau dia murtad maka tidak boleh. Meskipun dia bismillah seratus kali, tidak boleh dimakan. Dibolehkan menolak lamaran karena masalah keuangan. Bagaimana jika kondisi gaji si calon sudah uh, standar UMR? Tapi si akhwat ini setiap bulannya pengeluarannya lebih dari hasil UMR tersebut. Ya, pertama, uh, kewajiban suami bukanlah menanggung semua pengeluaran seorang istrinya. Kewajiban suami itu menanggung nafkah istrinya, makan istrinya, pakaian istrinya. Ini masalah kemudian tempat tinggal. Adapun pengeluaran si istri, pulsa, apa, ya, dan sebagainya, itu bukan tanggungan. Pada dasarnya bukan tanggungan suami. Itu kebaikan suami kalau mau belikan pulsa. Itu gak termasuk bagian dari nafkah. ya. <coughs> Ya, maka ini maka ini berbeda. Orang ini ya secara kita, katakan sudah mampu. Dia mampu secara ekonomi, standar UMR. Ya. Adapun masalah si wanita ini pengak pengeluaran dia bulanannya lebih besar dari UMR suaminya itu urusan dia, urusan si perempuan. Dia biaya bedaknya, biaya salon, biaya pulsa, bensin, macam-macam. Lebih dari UMR, itu urusan dia. Lalu apakah bedak eh, bedak itu bagian dari nafkah suami ataukah tidak? Eh, maka dirinci kalau uh, Syafi'iyah Hanabilah merincinya. Ya, parfum itu bagian dari nafkah suami untuk yang menghilangkan bau tidak sedap. Ya, maka sabun mandi, deodoran, apa ah, itu naf, uh, tanggung jawab suami. Namun uh, parfum yang mewangikan diri itu di luar tanggung jawab suami. Kalau suami ngasih duit untuk itu, itu kebaikan. Itu kebaikan. Dan kita sarankan suami itu tidak pelit dalam masalah ini. <laughs> Tapi secara hukum itu bukan kewajiban. Apa hukumnya jika seorang diamani uang untuk korban bencana tapi dia lupa kemudian saat dia ingat bencana tersebut sudah tidak hangat lagi beritanya. Gak masalah beritanya gak hangat. Yang, <laughs> yang penting itu masih butuh bantuan ataukah tidak. Gitu. Kan? beritanya sudah adem gitu, tapi realita di lapangan dia masih butuh bantuan, perlu uh, beberapa bantuan, maka tetap salurkan di tempat itu sebagaimana amanah. Ya, bagaimana dia menyalurkan uang tersebut ke tempat bencana dulu atau tempat lain? Tempat bencana itu jika itu masih membutuhkan sebagaimana amanah. Jika memang ternyata sudah selesai semua, bukan hanya berita yang selesai, Eh, apa recovery-nya juga sudah selesai, pindahkan ke tempat bencana yang lain. Bagaimanakah tata cara kodok sholat orang yang meninggalkan sholat yang dia lupa, sholat apa saja yang ditinggalkan. Dan itu lama dia tinggalkan. Apakah dilakukan double dengan sholat sekarang yang dia lakukan. Eh, yang benar tidak double namun terus menerus eh, namun terus menerus dia kerjakan duhur eh, duhur asar maghrib isak subuh duhur asar isak marib subuh dan seterusnya di seluruh waktunya yang longgar di seluruh waktunya yang longgar dia pakai untuk itu itu cara kodok yang ini merupakan kewajiban menurut pendapat jumhur ulama dan sebagian ulama mengklaim sudah ada ijma sebelum uh, sehingga pendapat yang mengatakan tidak kotor itu pendapat yang baru yang tidak ada sebelumnya.